Zikir di waktu malam sangat nikmat. Stop. Masih gak duwe motor, omah ya biasa, bojo ya wis ya wis gak standar. Tapi nek sampeyan iki gelem tangi dalu. Zikir. Tafakur. Dideleki nikmatan urip sampeyan. Silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Wis gak usah suwengidet. Seberapa jam belajar ya? ngeluang no waktu bengi dikir-dikir mendekatkan diri kepada Allah, mikir ciptaan-ciptaan Allah, kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sangat nikmat. Nikmatnya sangat luar sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haddatsana Amr bin Aliin Haddatsana Khalid bin Yazid Haddatsana Abu Ja'far Ar-Razi An Rabi An Rabi ibni Anas An Anasin qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bidulja fa innal ardo tutwa billaili rawahu Abu Dawud hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari karena bumi dilipat di waktu malam rawahu Abu Dawud rotone pesawat wingi kue esuk apa tak jotos bengi kon. Esok wong kehilangan kontak jam 6 sekian. esok. Hendaklah kalian tulisin melakukan perjalanan di malam hari karena bumi dilipat di waktu malam. Rawahu Abu Dawud. Pak, di bumi ku pendek nek dalu. Saiki ya dibuktekno ya. Teko Sidoarjo nang Malang nek jam itu jam 8, jam 9 esok macet. Nek jam 1 dalu lan bener hadis iki. Pak, Jadi kula iku nek wali manang Malang tak siasati mboten wani budal teko Lebom iku jam 7. Tutuk kono sida kursine wis diusungi. <laughs> Porong lho. Pengawan ngono macet. Japanan Pandaan Lawang Singo kena lampu setopan-setopan. Tapi nek jam siji dalu teko lebok nang Malang, nek kula sing nyopir, gak kasasak jam nek dalu, Pak. Jos. Apa? Bumi dilipat oleh Allah sepi, uncume wong gandol su. Lah iku nek sampean gawe perjalanan lebih-lebih perjalanan nang langit, umpama antri karcis gelis oleh polai gak desaan. Sing paham keterangan kulai alhamdulillah, sing boten paham ya kula tetep muni alhamdulillah. Simak dan ikuti kajian saya malam ini. Pak. Nek teko Sidorjo nang Malang esok awan. Pemane Sabtu ambek Minggu. Macet untuk Pak telo. Garo gue meni. Kulo ngomong bapu telo garo pandang. Lah ro sampean niku nduk endi sih, Pak? Jadi mlebu lawang kono nek bapu telo, kiri jalan Yono, ya kanan jalan Yono. Ya ono. Macet bis gede-gede mlebu metu ngenteni sawe. Jadi ana wong daerah tinggi, Masya Allah sering macet. Insya Allah kokut, Pak. Macet gue. Wong darah tinggi kena macet karo dikai sate 10 tusuk. Resikone abot kena macet. Percaya wae. Mulai kula nek macet mau mudun teko motor mau masjid mau apa tak tinggal turu. Bojo takon kok gak tuku teko teko Bang. Mosok dek macet dikate nduk jalan yo turu nduk masjid tuh nek. Sak tiba-tiba nduk sing sari ya turu sari. Sepi mulai. Hmm. Turu iku. Tembus ya. Yo boleh. Wong ana kiai ini no bak putelo mulut insya Allah hendaklah kalian melakukan perjalanan di malam hari karena bumi dilipat di waktu malam luar biasa hadis ini padahal 15 abad yang lalu Rasul sabda demikian sekarang terbukti naik pesawat itu saja kalau malam hari nikmatnya luar biasa Sampeyan paling pak pesawat. Sidoarjo Surabaya. Sak jam. 10 menit. Kula niki tahun numpak pesawat, masyaallah Jakarta, masyaallah Tokyo langsung teng New York. New York nih, niku nih loh. Ini ku 6 lekor jam. Tapi pesawatnya larang pak balap balik tadi. Ngombe. Masih gak ngelak yang jauh. Boleh sih ngeladeni ayu. Ah, sing ngeladeni ayu, masya Allah. Selera yang boleh muncul. Wingin itu wonten kiai saking Jember sepuh diceritani nggih njaluk pertimbangan kula badhe si Imam Ali pola nyaine pecah singkate dirabi ku umur sudah loro kiyaine umur 73 kados pundi Gus Ali nurut panjenengan nuwun saya uyai. sapi niku nek wis tuwa mpun dipakani damai Samen pakani popos-popos niku lho Yai. Bahasa iki bagus sekali. Ya. Nuwun sewu Yai. Menjene wong pinter. Nuwun sewu Gus. Jenengan nek nggih tamsil kok lho saestu. Lah nek sapi wis tuwa yai dipangani damen, mboten gak sakit ngatek sapi itu. Didelak tangi. Tunggale ana wong poso digugah sahur sego adem. Lungono nggih? Insyaallah kate tangi delok sego adem masyaallah. Atik masyaallah ajang iku goil. Lama mangan ya meme-meme. Kados pundi Gus Ali nurut panjenengan? Wong jenengan iki ilmune kathah yai santrine kathah cek seger waras. Nggih pun pados damen yai. pupus-pupus sing tak sik nem-nem niku. Lu saking lugune kiai kita takon mana Lu kok ngoten, Gus? Nggih, Yai. pun sepuh, loro-loro, asam urat. Nek sing sampean rabi ki tuwek, Yai, padha meraji. <laughs> Worong bahagia sih tuntun-tuntunan. Sampai nampak nyai mengi. Insyaallah sampai nasa murat nyai keple. Jadi gak iso ngramut sampean, insyaallah. Justru pada diramuti wong liya. Nggih nggih Gus. Leres jenengan. Nek mboten leres pun dipertimbang. Wis oh, kene kok Senin mana ditambah. Seri. Engko mulai ditakoni. Nerang napa yai? Nek wis tuwek ojo dipakani dah. Bahasa batu sing paham alhamdulillah. Sing boten paham alhamdulillah. Wong damen ditelok mek turune tong ta. Wis gak menarik wong damen. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam juga waktu untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Oh, gila. Ojo ndelok Liverpool tok. Ojo ndelok MU tok gini hari. Silakan ndelok MU, tapi sak durunge juga wudu tahajud sih. Lah ngoten Mboten kaku pula silakan dan mengikuti liga pun timan monggo lah dini hari. Tapi sampean no keterangan ini. Waktu malam adalah waktu untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bangun di waktu malam untuk beribadah hingga telapak kakinya bengkak. Stop. Pak. Lah sampean kudu cerdas. Kalau tahajudnya Rasul itu dua rakaat, insya Allah tidak sampai membengkakkan kaki, Pak. Dadi nek ana wong salat rakaat kok bengkak, sadurunge salat wis kena-kena asam urat. tuh cerdas. Bangun malam bagi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya adalah wajib. Karena ibadah beliau sebagian besarnya adalah pada waktu malam. Maka beliau dimuliakan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj pada malam hari juga supaya pahala orang yang percaya terhadap hal itu lebih banyak. Agar masuk pada kelompok orang yang percaya pada perkara goib. Bukan orang yang melihat langsung pada siang hari. Allahumma salli ala Muhammad. Nopo tahajud kok keistimewaannya ageng, fadilah ageng. karena kemungkinan ikhlasnya lebih besar. Wis gak ono sing dikeronoi, sing dikeronoi kabeh padha tu. Tapi nek salat magrib jamaah, gak kene ukuran, lho ono caloni maro tuwa. Ono wak kaji sing kate diutangi. Dijikake sing dikeronoi. Tapi nek ana wong tengahe wengi kok njukuk wudu kok sujud, kemungkinan ikhlas jangan besar. Oh, Sudah tidak ada orang lain yang Masya Allah jaga pada waktu itu. Understand? Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan kata lel, alel dibandingkan dikata an-nahar di dalam Al-Quran. Gusti Allah mendahulukan kata alel dibandingkan dengan kata an-nahar di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menerangkan. Pada kajian malam ini, waktu ini terbatas Pak. Mulai campur iklan. Lu dikandani gak ngantel. Sengaja ini buat nonton iklan. Ini nek setel, setel, campur. Mulai tukang pijat panas dingin. Insyaallah Di pada kajian malam ini kita ambil satu ayat saja surat Al-Isra ayat 12. Surat apa Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وجعلنا الليل والنهار آيتين فما حونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang. Agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Allahumma salli ala Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dia menciptakan malam dan siang masing-masing sebagai tanda kekuasaannya. Allahumma salli ala Muhammad. Siang dan malam merupakan dua peristiwa silih berganti yang sangat berguna bagi kemaslahatan hidup manusia dalam menjalankan kewajiban agama dan urusan-urusan duniawi. Muhammad. Pergantian yang teratur seperti itu merupakan tanda kekuasaan Allah yang sangat jelas bagi manusia yang mau berpikir. Barang siapa yang memperhatikan dan memikirkan pergantian siang dan malam, tentu yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengaturnya. Dengan aturan-aturan yang sangat baik dan tepat. Dan menunjukkan bahwa pengaturnya sangat teliti. Gak bereset. Gak geseh seperjuta detik pun. Dengan demikian manusia akan terbimbing untuk mengakui adanya pencipta jagat raya dan seluruh isinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono sing ngatur. Insyaallah ono sing jaga. Pengaturannya sangat indah, teliti insyaallah itu semuanya sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu tumrape wong sing gelem mikir. Understand? Understand? Saya ulangi. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata alel dibanding dengan kata an-nahar di dalam Al-Qur'an. Pada kajian malam ini kita ambil satu ayat saja yaitu surat Al-Isra. Waja'alna al-laila wan nahara ayatain. Fama hauna ayatal laili wajalna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum walita'lamu adadat sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Sadaqallahul Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Haddasana Ismail Haddasani Malik An Ibni Sihab An Abi Abdillahil Azhar. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yabqa thulusul lailil akhir. Fayakul man yad'uni fa astajibalah. Man yas'aluni fa u'tiyah. Wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Muttafaqun alaih. Allah yang maha suci dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia. Ketika sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Mutabakun Ali. Understand? Understand? Gusti Allah ingkang maha suci maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Waktu sahur enggak. Ya. Seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku niscaya aku berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Mutabakun alaih. Pak, ayo belajar ya. Insya Allah kita hidupkan malam dengan ibadah khususnya sepertiga malam yang terakhir waktu sahur nggone donga mandi makhalul doa mustajabun itu donga sing gampang dijabai Allah Pak sampean duwe hajat ta duwe kebutuhan nggak ada persoalan nggak ada keruwetan Rungokno ngaji terus dilakoni. Sepertulune wengi sing terakhir iku lho, panggonane ndonga sing gampang dicapai Allah. Allah turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku, niscaya aku ampuni. Stop. Ayo nangisi awake dhewe-dhewe. Sadurunge ditangisi wong liya. Di sepertiga malam yang terakhir kula kali sampean Masya Allah rokok sujute karo ngoroke kata pundi. Tahu zaman sepertiga malam sing terakhir ndonga ngoten ngoyo. Mari ngoyo turu. Mulai jembret ae. Gak tau nemu riyo, nemu susah. Pak. Iki lho. Sampak diwacana sak sanati oleh barokah hadis. Cek iso nglakoni ya. Haddatsana Ismail Haddasani Malik an Ibni Sihab an Abi Abdillahil Aghar an Abi Raira anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kal. yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla Laylatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul Laylil akhir Fayakul man yad'uni fa astajibala man yas'aluni fa u'tiyah Man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Mutafakun alaih. Allah yang maha suci dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir. Seraya berfirman. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan. Siapa yang minta ampun kepadaku niscaya aku ampuni. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Dinaikkan satu strip perlu diketahui. Kekhususan ini tidak ada pada waktu siang. Kekhususan ini tidak ada pada waktu siang. Yang ada pada sepertiga malam yang terakhir. Sopo sing jaluk jadi Allah tak kei. Sopo sing dungo tak ijabai, Sopo sing jauh sepuro tak sepuro. Top nama mboten? Ditutunong ini bengi cik ngorok. Perlu diketahui kekhususan ini tidak ada pada waktu siang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan hal tersebut karena di waktu malam terdapat keluasan rahmat. Sama catat waktu bengi ini wonten keluasan rahmat. Dilipat gandanya pahala. dikabulnya doa-doa secara cepat. Juga untuk membantah ucapan para filosof bahwa kondisi gelap adalah kehinaan dan kejelekan. Filosof-filosof barang waktu bengi Kondisi gelap adalah kondisi kehinaan dan kejelekan. Dibantah kalau hadis ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan beberapa kaum pada malam hari dengan macam-macam kemuliaan. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam pada surat Al-An'am ayat 76. Falamma janna alaihi laylu ra'a kaukabang qala hadza rabbi. Falamma afal falamma Falamma afala qala la uhibbul afilin. Sadaqallahul azim. Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, "Saya tidak suka kepada yang tenggelam." Maha benar Allah dalam segala firman. Falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Sadaqallahul azim. Juga kisah Nabi Lot alaihissalam pada surat Al-Hijr ayat 65. Juga kisah Nabi Musa alaihissalam pada surat Al-A'raf ayat 142. Silakan dicatat nanti di ditelaah ya. Pak. Tiga ayat. Surat Al-An'am 76. Al-Hijr ayat 65. Dan juga kisah Nabi Musa pada surat Al-A'raf ayat 142. Pak. Pak. Insyaallah. muga muga napa Nopo kula aturaken dalu menika senantiasa dipun sarengi welas lan pitulunge Allah bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar informasi, tapi bisa dilakoni bareng-bareng menghidupkan malam dengan banyak ibadah kepada Kakek-kakek aku jauh Limang menit sampai seberapa jam Sampai bangun Dari tidurnya ambil wudhu Untuk melakukan tahajud Sing ruwet-ruwet kok diutaki kabeh. Amin. Pak. Sing ruwet-ruwet lu ilang kabeh. Sing bundel-bundel iku e udar kabeh. Sing peteng dadi padang. Insyaallah yang gagal diganti sukses manakala kita cerdas istiqomah mengetuk pintu langit di sepertiga malam yang terakhir. Ya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya ulangi, mengingatkan kulolan sampean, Insya Allah, bahwa di waktu malam itu banyak, Insya Allah, Allah membuka keluasan rahmat, dilipat gandakannya pahala, dikabulkannya doa secara cepat. Sing kacat kacatnya. Allah sampean totok lawangi langit seperti malam sing terakhir. insya Allah kabul. insya Allah selesai. insya Allah panjenengan berak mengibarkan bendera kebahagiaan dan keberkahan. Baik di dunia, lebih-lebih di hadapan Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik makasidana. ما مضى يا وسئل هو الحبيب الذي ترجى شفاءته مولاي صل وسلم دائما ابدا بك خير الحلق كل مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم مولاي صل أبدا على حبيبك خير الخلق Stop. Sing duwe penyakit Insya apapun jenisnya dan macamnya. Sampai tak dongano sehat. Berkat kuat. Mari menteladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW. jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak turunnya surat Al-Muzammil, beliau tidak pernah absen sholat malam. Walaupun di medan pertempuran. Di antara keistimewaan sholat malam yang kita kaji pada malam hari ini. Sebagai obat dua penyakit yang sangat populer di era global. Satu darah tinggi, dua jantung koroner. Insyaallah berdasarkan penelitian IDI angka kematian di Republik Indonesia ini 85% di latar belakangi adanya gangguan jantung. Mangane penuh lemak, mangane warek setelah makan tidur. Tadi lemak-lemak sing ngono, itu gak iso diureh tubuhnya. Tak Tatkala seseorang tidur malam, tekanan darahnya naik, Allah, detak jantungnya tidak berat. Mulai roto-roto wong kena setruk itu pada waktu subuh. Gerung na. Berarti sampe ngetes darah tinggi enggak iku esok tangi sapa iku lho. Ojo wis mari mlayu-layu mari ora gawe dites. Ya mesti stabil. Tapi nek tangi turu dites iku kok dhukur, panjen bener-bener darah